Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum kita lanjutkan <clears throat> kajian fikul qulubnya dan kita masih membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan pengaruhnya terhadap hati kita. Kita akan membahas dua nama yang agung, yaitu Al-Hayy Al-Qayyum. Dan apa pengaruhnya terhadap hati kita? Al-Hayy artinya yang maha hidup. Dan kita akan bahas Al-Hayy terlebih dahulu, di mana nama ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat, surat Ali Imran dan surat atau ayat kursi Ya Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Dialah Al-Hayy, yaitu yang maha hidup. Al-Qayyum yang berdiri sendiri mengurus makhluk-makhluknya. Allah juga berfirman dalam surat Ghafir ayat 65, "Huwal Hayy, la ilaha illahu." Dialah Allah yang maha hidup, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Allah maha hidup dan kehidupan Allah tentunya ya sangat apa tidak akan sama dengan kehidupan hamba-hambanya. Manusia hidup, namun kehidupannya ada kematian. Sedangkan Allah hidupnya dipenuhi dengan kesempurnaan. Manusia hidup, namun hidupnya tak lepas dari sakit, ya hidupnya tak sempurna karena padanya ada kesedihan demikian pula kelemahan sedangkan Allah hidup tidak ada padanya kelemahan kesakitan kematian manusia hidup tapi manusia butuh tidur kenapa karena manusia lemah <clears throat> sedangkan Allah tak lemah maka kehidupan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat sempurna Allah yang telah menciptakan kehidupan. Allah pun juga yang meniupkan roh sehingga segera sesuatu menjadi hidup. Di mana kehidupan Allah Subhanahu wa taala berkonsekuensi tentunya kepada sifat-sifat kehidupan. Manusia yang hidup pasti konsekuensinya dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, ya, mempunyai kekuatan, ilmu. Berbeda dengan manusia yang mati maka kehidupan Allah berkonsekuensi kepada sifat-sifat yang sangat sempurna. Berupa kekuatan, al kudroh ya, kekuasaan, kemampuan. Demikian pula mendengar, melihat, berbicara. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berilmu dan seluruh sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala maka kehidupan Allah Subhanahu wa taala <clears throat> kehidupan yang sangat-sangat sempurna. Sehingga ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup yang menghidupkan, menghidupkan jiwa-jiwa yang mati dan menghidupkan hati-hati yang mati. Yang tadinya hati itu mati, lalu ia pun hidup dengan iman, ya. Yang badannya itu tadinya mati, ia ya, tidak ada kemudian Allah jadikan ia hidup dalam kehidupan dunia makanya akhwat Islam azakumullah wa iyakum. <clears throat> pengaruh pengaruh nama ini kepada hati adalah luar biasa kenapa karena hati pun ada kehidupan dan kematian walaupun tentunya kematian hati berbeda dengan kematian badan ya kematian hati lebih lebih dahsyat, lebih berat, lebih mengerikan daripada kehidupan badan. Badan apabila meninggal dunia, selesai. Tapi hati apabila telah mati, maka ia akan berubah, berbuat kerusakan di muka bumi. Hati apabila telah mati, dia sudah tidak lagi mengenal yang hak dan yang batil. Hati ketika telah mati, dia tidak akan peduli halal dan haram Hati apabila telah mati dia akan kehilangan kasih sayang. Hati apabila telah mati dia tidak akan pernah merasakan sakitnya kemaksiatan. Hati apabila telah mati dia tidak akan pernah mengenal siapa penciptanya. Maka kematian hati itu sangat menakutkan ya. Karena berakibat kepada ya kekalnya dia dalam api neraka naudzubillah. Maka ya hati harus dihidupkan. Kehidupan hati itu tiada lain dengan mengenal penciptanya yang maha hidup. Ketika hati itu mengenal penciptanya, ketika hati itu mengenal nama dan sifat ya Allah Subhanahu wa taala, ketika hati itu tunduk ya dan tadaru kepada Allah dan di hadapan Allah dia bersimpuh, maka hati itu akan hidup. Ketika hati itu mencintainya ya dan takut kepadanya, maka hati itu akan diterangi dengan cahaya iman. Maka kehidupan hati itulah ya yang merupakan kebahagiaan bagi seorang manusia. Ketika hati itu hidup dengan iman, maka kehidupan iman itu akan memberikan kekuatan di dalam hidupnya, kesabaran, ketabahan. Ya. Kehidupan hati yang sempurna dalam hati seorang hamba akan memberikan kekuatan untuk senantiasa menaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhi, azakallahu ayyakum. <clears throat> kita berusaha ya, terus minta kepada Allah supaya Allah menghidupkan hati kita. Dengan cahaya iman, cahaya Al-Qur'an, hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka itulah kehidupan hati yang kita harapkan Beliau berkata Allah tabaraka wa ta'ala wal hayyul qayyum al daimul baqi alladhi la yajuzu alaihi mautu maut wal zawal wal fana. Allah yang maha berkah lagi maha tinggi adalah maha hidup lagi maha berdiri sendiri <clears throat> yang kekal dan terus menerus dan tak akan pernah mati tak akan pernah hancur dan tak akan pernah binasa maka Allah subhanahu wa ta'ala ya akan senantiasa hidup dan senantiasa memperhatikan hamba-hambanya mengijabah doa-doa mereka mendengar permintaan mereka Nanti Allah maha hidup berbeda dengan kita ketika kita mencintai seseorang manusia kelak ia akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan dia ya, karena siapapun yang kita cintai pasti suatu ketika akan berpisah dengannya. Sebagaimana malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Shallallahu Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad ahbib man syi'ta. <clears throat> Wahai Muhammad, cintailah orang yang kamu suka. Fa kamu fariquh. Karena sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengan dia suatu ketika. Tapi ketika kita mencintai Allah, Allah tidak akan meninggalkan kita, Akhirnya. Ketika kita berharap kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita ya Ketika kita bergantung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan berbagai macam kenikmatan, kebutuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah ya hidupnya Allah Subhanahu wa taala yang kekal menyebabkan kita senantiasa tak akan pernah takut kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika kita mencintai seseorang. Ya, kita akan khawatir untuk kita akan takut kehilangan dia. Takut berpisah dengan dia. Tapi ketika kita mencintai Allah, kita tidak akan takut Allah meninggalkan kita. Karena siapa yang mencintai Allah, lalu cinta itu berbentuk amal ketaatan, semangat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah tak akan pernah menyanyiakan dia iman, الإيمان ayyakum. Wa idha kana كان ما batilan halikan. Wallahu huwa al-hayyul baqi. Alladhi la ilaha illahu. Walahu al-hukmu fi dunya wal-akhirah. <clears throat> maka apabila selain Allah itu akan binasa sementara Allah adalah yang maha hidup yang maha kekal yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia bagilah bagi dialah bagi dialah hukum di dunia dan akhirat wa ilaihi marja'ul khalaiqi kullihim dan kepada Allah lah seluruh makhluk akan dikembalikan fayujazim bi amalihim Allah akan berikan balasan amalan mereka kelak tu'inu 'alal aqil an ya'budallaha wahdahu la syarikalah maka pemahaman seperti ini akan membantu orang yang berakal untuk senantiasa ia beribadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. ويحذر من سخطه وعقابه dan Allah dan dia akan berusaha waspada ya dari kemurkaannya dan dari siksanya maka Allah berfirman wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut bertawakalah kepada Allah ya kepada Allah yang senantiasa hidup yang tak akan pernah mati wasabbih bihamdih dan bertasbihlah dengan memujinya wa kafabihi bidzunubi ibadihi khabira dan cukuplah Allah yang akan memberikan kabar tentang dosa hamba-hambanya subhanallah ya akhwatal islam azakumullah maka Allah dalam ayat ini menyuruh kita bertawakal kepada siapa dia yang maha hidup dan tak akan pernah mati yang berkonsekuensi ketika kita bertawakal kepada Allah menyandarkan hati kita kepada Allah, Allah tak akan pernah lalai dari tawakalnya. Allah akan perhatikan dia. Ya Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan ia. Ikhwata Islam. Wallahu azza wa jal huwal hayyul qayyum alladhi la ta'khudhu sinatun wa naum. Allah yang maha hidup, yang tidak akan tertimpa rasa kantuk, tidak pula ya tertimpa tidur. Allah tidak pernah mengantuk sedikit pun, tidak pernah tidur. Karena sifat mengantuk dan sifat tidur itu menunjukkan kepada kelemahan. Manusia itu lemah. Makanya ia mengantuk, ia butuh istirahat. Sedangkan Allah kekuatannya sempurna. Allah tidak membutuhkan tidur, Allah pun tak akan pernah mengantuk. يدبر الأمر في العالم العلوي <clears throat> العلوى وفي العالم السفلى Allah yang akan yang mengatur segala sesuatu ya di langit dan di bumi yuhyi wa yumit wa yu'iz wa yudhil wa yuthib wa yu'aqib wa yansur wa yakhdhul Allah yang menghidupkan Allah yang mematikan Allah pula yang memuliakan dan menghinakan Allah memberikan pahala dan siksa Allah yang membela dan mem, ya dan Allah Subhanahu wa taala pula ya yang membiarkan kulla yaumin huwa fi sya'an. Dan setiap harinya Allah berada dalam kesibukan. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum Maka inilah ya akhi, <clears throat> dia Allah yang maha hidup. Dan kita sangat membutuhkan kehidupan. Yang paling sempurna adalah kehidupan hati-hati kita Nama yang kedua yaitu Al-Qayyum yang artinya bersendirian di dalam mengurus langit dan bumi dan seluruh penciptaannya, mengurus malaikat dan yang lainnya. Allah taala berfirman, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal yashfa'u 'indahu illa bi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia dan dialah Allah yang al-hay yang maha hidup lagi maha qayyum Allah tidak ditimpa rasa mengantuk dan tidak pula tidur Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Maka siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Sementara mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah kehendaki saja. Dan kursi Allah meluasi langit dan bumi. Dan tidak ada dan Allah tidak pernah berat untuk menjaga keduanya. Dan dia Allah maha tinggi lagi maha agung subhanallah ayat yang sangat luar biasa sekali ayat kursi namanya maka Allah subhanahu wa ta'ala al-hayyul qayyum al-qaim ad-daim alladhi la yazul al-qaim bihifzi kulli syai'in wa rizqihi wa tadbirihi maka Allah subhanahu wa ta'ala hayyun qayyum Allah qayyum yang mengurus hamba-hambanya ya mengurus rezeki mereka mengatur semua urusan mereka. Al-Qaim ala kulli syai'in biri'ayati lahu, bahkan segala makhluk Allah urus mereka dan kebutuhan-kebutuhannya. Allah yang mengurus para malaikat dan mengatur mereka. Allah yang mengurus langit dan bumi ya, dengan kekuatannya. Allah juga yang mengurus bumi ini dan apa yang dibutuhkan oleh, oleh manusia padanya berupa mataharinya, berupa tumbuhannya, berupa binatang-binatangnya, berupa protein-protein dan makanan yang sifatnya bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ikhwata Islam, semuanya itu Allah yang mengurusnya ya akhi. Dengan kekuatan dan kekuasaan dan ilmunya. al-qayyum binafsih la yahtaju fi qiyamihi wa dawami ila ahadin. Allah dalam mengurus hambanya tidak butuh bantuan kepada siapapun. Para malaikat Allah yang menggerakkan mereka ya dengan kekuatannya. Demikian pula seluruh makhluk-makhluk dengan kekuatan dan kekuasaannya. Dia bergerak, dia berporos, dia berputar dengan kekuatan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wala qiyama lil khalaiq kulliha min kabirin wa saghirin wa qawiyyin wa dha'ifin illa bi al-hayy al qayyum lahum. Tidak ada makhluk baik yang besar maupun yang kecil, yang kuat maupun yang lemah yang bisa tegak berdiri di muka bumi ataupun di langit sana kecuali dengan pengurusan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Fajami'ul makhluqat ya. Al-qa'im 'alaiha huwa Allah li'annaha laysat qa'imah bi nafsiha. Maka seluruh makhluk yang mengurusnya adalah Allah. Karena makhluk tak akan mungkin mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Ya, tanpa bantuan dari Allah, tak mungkin. Mungkinkah kita hidup tanpa oksigen dari Allah. Sementara oksigen yang kita hirup semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah kita hidup tanpa air yang Allah ciptakan di muka bumi? Mungkinkah kita hidup tanpa buah-buahan, makanan yang Allah telah sediakan di muka bumi? Maka siapa Anda yang menyembah selain Allah? Silahkan cari makan dari ciptaan yang Anda sembah itu. Anda yang, men yang menyembah matahari, silahkan makan dari ciptaan matahari itu. Sementara matahari itu sendiri dicipta, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan hadza khalqullah aruni madza khalaqal ladina min duni. Inilah ciptaan Allah, perlihatkan kepadaku. Mana ciptaan orang-orang apa sesuatu yang kalian sembah selain Allah itu? Ini akhi, kita tidak akan pernah sekejap mata pun ya lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya dan pengaturannya tidak akan pernah lepas ya akhi. Wa man 'arafa rabbahu bidzalika tawakkala 'alaih. Maka orang yang mengenal Rabbnya dengan seperti itu dan bahwasanya dirinya tak akan mungkin bisa hidup di dunia kalau bukan karena perhatian dari Allah. Maka ia akan bertawakal kepada Allah. Wan qata'a qalbuhu 'anil khalqi kullih ilaihi bahkan hatinya akan terputus dari seluruh makhluk hatinya hanya ingin berharap dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja karena ia tahu makhluk ya lemah makhluk tidak bisa mengurus dirinya sendiri makhluk sangat butuh kepada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika kita menyandarkan hati kita kepada makhluk pasti kita akan kecewa Tapi ketika kita menyandarkan hati kita kepada Allah, kita tak akan pernah kecewa selama-lamanya. Ikhwata iman, anzakumullah. وهو سبحانه القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته وقام به غيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد والإمداد والبقاء maka dia Allah Qayyum yang berdiri sendiri dan Allah tidak butuh kepada seluruh makhluk-makhluknya. Ya Allah tidak butuh kepada kita manusia. Allah tidak butuh kepada amalan soleh kita, akhi. Kita banyak beramal soleh ya untuk diri kita sendiri. Allah pun juga tidak akan termudoroti, tidak akan terbahayakan oleh maksiat-maksiat kita. Yang akan membahayakannya diri kita sendiri. Allah pun tidak butuh kepada malaikat <clears throat> maka malaikat itu pun menjadi makhluk-makhluk yang saat taat kepada Allah dan takut karena mereka khawatir dan takut untuk diadab oleh Robnya ketika mereka memaksiatinya. Subhanallah. Maka dari itu ya akhi, Allah tidak butuh kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Maka Allah pun tidak butuh kepada amalan saleh kita. Maka perhatikanlah. Anda-anda yang beramal saleh, jangan menganggap bahwasanya kita beramal soleh ini adalah untuk kepentingan Allah lah. Kita beramal soleh berupa sholat, zakat, puasa, haji untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri. Ikhwata Islam, <clears throat> Maka ya akhi, Kewajiban kita ya akhi adalah untuk senantiasa menggantungkan hati kita dan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Dia Allah yang mengurus hamba-hambanya. Ma Allah Subhanahu wallahu jalla jalaluhu wal hayyul qayyum. Alladzi li kamali hayatihi wa qayyumiyatihi la ta'khudhu sinatu wala naum. Al-qa'imu bi nafsihi fala yahtaju ila ghairihi bi wajhi minal wujuh. Maka Allah sempurna hidupnya. Allah sempurna kekayaannya. Allah tidak pernah sangat Allah pun tidak pernah butuh kepada selain Allah. Maka Allah pemilik langit dan bumi dan kerajaan Allah sangat luas sekali dan Allah tak akan pernah merasa lelah untuk mengurus itu semuanya. Maka ikhwata Islam ketika kita melihat bagaimana kekuatan Allah yang luar biasa maka hati itu akan menjadi hidup. Lalu hati itu akan bertawakal dan bersandar hanya kepada Allah saja. Karena ia tahu bahwasanya Allah tidak butuh kepada dirinya. Justru dirinya lah yang butuh kepada Allah. Maka hati pun selalu berharap kepadanya agar Allah merahmati dirinya, mengampuni dosanya. Hati pun kemudian senantiasa ya tabaruk dan tunduk kepadanya karena ia tahu bahwa dirinya tidak akan pernah ia sedetik pun juga merasa tidak butuh kepada karunia-Nya. Maka inilah ya, dua nama ini sangat memberikan apa namanya kekuatan yang sangat dahsyat di dalam ya kehidupan seorang hamba. Dengan mengimani Hayyun dan Qayyum, maka seorang hamba ia menjadi hamba yang betul-betul hamba yang sejati dia merasa bangga menjadi hamba Allah. Dia tidak ingin menjadi hamba selain Allah. Dia tidak ingin menjadi hamba dunia. Dia tidak ingin menjadi hamba ya harta, kedudukan, tidak. Dia hanya ingin menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Allah Al-Hayy Al-Qayyum. Semoga kita menjadi hamba-hamba <clears throat> yang senantiasa ya hatinya hidup ya sehingga kehidupan hati menghidupkan badan menghidupkan keimanan dan ketakwaan semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertawakal kepadanya beriman kepadanya hanya kepada Allah kita bertawakal dan kelak kepada Allah pula kita akan kembali wabillahi taufik nah Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat manfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya di dalam memahami dan juga mencoba untuk mengamalkannya di dalam aktivitas ibadah kita sehari-hari. Ikhwatul Islam kini saatnya kami membuka sesi tanya jawab silakan di 0218236543 via telepon. Silakan sebutkan nama Anda dan alamat Anda dan pesan singkat di 0819896543. Kami akan coba angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Belum masuk, kita akan bacakan dari pesan singkat saat yang telah masuk. Di kesempatan pagi hari ini, beberapa pertanyaan dari saudara kita, Syafiq, Abu Syafiq di Bandung, sir. Ustadz, bagaimana tentang anjuran tentang memuji Allah dengan ismu azim, nama-nama Allah yang agung? Ya hayu Ya Qayyum di dalam berdoa. Pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana tata caranya? Kemudian yang kedua, yang termasuk Ismu Azim itu apa saja Ustaz? Barakallahu fiik. Iya. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mendengar seorang laki-laki yang berdoa. Apa isi doanya? <clears throat> Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah لا إله إلا أنت الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا والإكرام يا أن تغفر لي Kemudian kata Rasulullah SAW, Laqad sa'ala bismil a'zam. Sungguh ia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi yang apabila ya seseorang meminta dengan nama itu, Allah pasti mengijabahnya. Dan apabila seseorang ya e, berdoa dengannya, Allah akan memberinya. Maka dari itu ya, ketika kita berdoa kita sebut nama-nama Allah itu, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyun ya Qayyum. Anta Qayyumus samawati wal ard. Antal Hayy. Anta antal Hayyul ladzi la yamut. Ya. Terus kita puji-puji Allah dengan nama-nama itu. Ya. Nah, itu adalah makna berdoa melalui Asmaul Husna. Adapun apa itu nama-nama Allah yang paling agung yang saya tahu dari dalil-dalil yang pertama yaitu Allah. Ini yang paling agung. Makanya ayat kursi disebut dengan ayat yang paling agung. Kenapa? Karena ia dimulai dengan nama Allah. Allah la ilaha illa hayyul qayyum. Demikian pula dalam riwayat Tirmidzi tadi, ya ketika orang ini berdoa kepada Allah, Allah inni as'aluka bi annaka antallah, la ilaha illa an. Nabi mengatakan ia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Yang kedua, nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayy dan Al-Qayyum. Ini juga dalam satu riwayat, ya, di mana Rasulullah menyebutnya sebagai ya, nama yang paling agung, di antara nama Allah yang paling agung adalah Ar-Rabb. Ya karena nama Rabb ini jumlahnya paling banyak setelah nama Allah dalam Al-Qur'an. Ya, yang paling banyak Allah sebutkan adalah Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian setelahnya Rob. Kemudian setelahnya Ar-Rahman ini pun termasuk nama Allah yang agung sekali. Makanya Allah menyandingkan nama Ar-Rahman dengan makhluknya yang sangat agung yaitu ar al arsh ya arsh itu adalah makhluk yang paling besar Allah berfirman ar-Rahman al arsh istawa ya ar-Rahman bersemayam di atas arsh maka ini adalah nama-nama yang paling agung ya yang saya ketahui dari dari dalil Allah alam. Nah, nah Ustaz barakallahu Fik <clears throat> dan terima kasih atas jawabannya. Berikut kami undang kembali silahkan di 0218236543. Telepon yang pertama kami buka Halo. Halo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini di mana? Bapak Saiful di Kalimantan Selatan. Silakan Pak Saiful pertanyaannya. Begini Pak Ustadz, saya kalau sembahyang itu kalau tabiratur ihram itu Pak suka ingat kalau sholat asar ingat zuhur. Mm -mm. Kalau baca syahadat itu suka ingat katanya kalau Pak Kiai di sini kalau kalau membaca syahadat harus ingat Islam. Tapi saya suka ingat Kristen itu gimana Pak ya? <laughs> So, dulu ya, Bapak agamanya apa? Kristen atau pernah Kristen? Islam Pak, oh, Islam. Islam. Dulu, iya, iya. ya, ya. ya kalau, kalau saya tadi atuh Islam untuk sembahyang itu Pak, eh, hmm. kalau sholat asar ingat macam-macam mbak, ingat sholat zuhur, ingat sholat. Baik. Ya. Maghrib itu gimana Pak ya? Saya sedih sekali, saya takut sekali itu Pak ya. Ya baik Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu namanya Pak <laughs> disebut dengan was-was syaitan. Ya. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas mengatakan min syarril waswasil khannas. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan al-waswas, waswasnya syaitan. Al-khannas itu yang bersembunyi di hati. Jadi yang bersembunyi dan tak kelihatan. Dan dalam riwayat yang sahih juga Nabi mengabarkan bahwa di dalam sholat itu ternyata ada syaitan yang khusus menggoda orang sholat. Namanya khinzid Maka dia akan mengingatkan kepada bapak macam-macam. Ingat ini, ingat itu. ya Sehingga bapak menjadi keragu. Bapak jadi bingung. Maka dari itu Pak, ya kalau Bapak ada hal-hal seperti itu langsung Bapak bertawud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. rajim dan meludah ke kiri tiga kali. Itu yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lanjutkan sholatnya, ya. Jangan diikuti was-was tersebut, Pak. Maka dari itulah, Pak, ya kita lawan dengan hal seperti itu. Jadi eh, kalau bapak-bapak lagi sholat, Allahu Akbar. Pas takbiratul ihram kok ingatnya ke go dan yang lainnya itu tidak berpengaruh, Pak. Karena bapak ya berdiri sholat itu pasti sudah ada tadinya sebelumnya mau sholat asar Lalu datanglah seton, ya, kemudian mengingatkan duhur, mengingat ini supaya bapak jadi ragu. Sementara kata Rasulullah, dak mayari buka, tinggalkan yang ragu. Ambil yang yakin, yang yakin bahwa kita sholat duhur. Maka semua keraguan was-was itu berasal dari seton, Pak. Ya. Maka bar itu Bapak berlindunglah kepada Allah dari godaan seton yang terkutuk. Ya, Allah anak. Baik saya terima kasih atas jawabannya. Jadi ya, Khawatir Islam, Kemudian kami angkat telepon yang kedua. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Halo. Silahkan. Kami undang kembali bagi Anda yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini di mana? Ibu dari Padang. Bu Wat. Ya silakan. Silakan Ibu. Uh, begini Ustaz. Kalau oh ada si Pak Ustaz bilang seandainya Rasulullah tidak mendaratkan salat Isya terus kita ingin oh memperlama salat oh, maksudnya bukan tepat waktu gitu Ustaz. Jadi kalau ibu-ibu salatnya jam 10 boleh Ustaz? Oh iya, baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya wanita yang lebih bagus ibu sholat di rumah. Ya, maka kalau misalnya ibu sholat di rumah dan bapak ibu mau mengakhirkan sholat isya jam 10, bagus ibu ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengakhirkan sholat isya, sementara para sahabat menunggu di masjid. Sehingga ketika mendekati <clears throat> petengahan malam. Maka Nabi pun keluar. Lalu beliau berkata, Inna la waktu laula ana syuqa ala ummati. Inilah waktu yang paling utama untuk sholat isya. Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku. Maka sholat isya itu sebetulnya yang paling utama diakhirkan. Namun, ya, yang lebih bagus kalau kita mau mengakhirkan jangan tidur terlebih dahulu. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak suka tidur sebelum sholat isya. Ya, maka kalau ibu misalnya mau sholat jam 10 malam saja, ya silahkan. Tapi kalau bisa ibu jangan tidur, Bu. Ya, mungkin ibu sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat begitu. Ya. Supaya kita apa namanya bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan yang paling utama dari sholat isya itu sendiri. Allahu a'lam. Nah. Nah, terima kasih atas jawabannya. Semoga ibu yang di di tadi di Padang ya Ustaz ya, iya. diberkahi Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk menjalankan ibadah. Amin. Dan berikutnya kami akan coba kembali angkat telepon yang ketiga. Silakan. Halo. Halo, Halo Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini di mana? Dengan Ibu Darneti Sumatera Utara. Silakan Ibu. Ah, begini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Uh, ketika kita sholat dalam keadaan masbuk, hmm. uh, kita mau berimam dengan yang yang sedang bermasbuk pula. Gimana itu? Apakah boleh? Cuma itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum <coughs> warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terjadi perselisihan para ulama, bolehkah mengadakan jamaah yang kedua setelah jamaah yang pertama selesai itu di masjid jami yang ada padanya di masjid yang ada padanya imam rawatib Imam Syafi'i berpendapat bahwa itu hukumnya makruh ia mengadakan jamaah kedua berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim bahwa Nabi SAW pernah ya pulang dan terlambat ya kemudian ketika sampai di masjid orang-orang telah selesai sholat maka Nabi SAW pulang ke rumah istrinya dan sholat bersama mereka di sini Nabi SAW tidak mengadakan jamaah yang kedua demikian pula itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arba sementara jumhur ulama berpendapat boleh mengadakan apa namanya uh, jamaah yang kedua mereka berdalil dengan hadis bahwa di zaman Nabi pernah ada seseorang laki-laki ya yang dia itu terlambat datang ke masjid atau dia datang ke masjid lalu kemudian ya Nabi bersabda <clears throat> dia datang ke masjid dalam keadaan Rasulullah dan para sahabat telah selesai sholat maka Nabi mengatakan siapa yang mau bersedekah buat orang ini maka sebagian sahabat pun bersedekah menjadi makmum dia berarti itu menunjukkan ya bolehnya mengadakan apa namanya e, jamaah kedua setelah jamaah pertama. Demikian pula berdasarkan perbuatan Anas bin Malik bahwa ia pernah terlambat masuk masjid sudah selesai maka ia pun menyuruh ya teman-temannya apa salah satu temannya untuk koma tahu ia pun sholat jamaah kedua. <clears throat> Masing-masing punya hujah dan dalil. Ya. Adapun saya, saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Karena pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak melakukannya. Adapun Nabi menganjurkan siapa yang mau bersedekah itu kalau yang bersedekah itu dari makmum yang sudah selesai sholat. Adapun kalau semuanya belum sholat, ya maka pada waktu itu ya tidak diperkenankan Adapun perbuatan Anas, maka perbuatan Anas ini bertabrakan dengan perbuatan Ibnu Mas'ud. Dan apabila terjadi perselisihan para sahabat, maka kita kembalikan kepada ya dalil-dalilnya, mana yang lebih kuat. Ya. Saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i karena pertama, bahwa disyariatkannya uh, adzan adalah untuk jamaah yang pertama. Bukan untuk jamaah kedua, bukan pula ketiga, bukan keempat yang kedua, bahwa Nabi SAW ingin sekali membakar rumah orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Yang dimaksud sholat berjamaah tentu di sini adalah sholat berjamaah yang pertama. Yang ketiga, bahwa kalau misalnya diadakan sholat jamaah kedua, berarti akan boleh jamaah ketiga, ya keempat, kelima, kelima, keenam, ketujuh, terus sampai tak terbilang jumlahnya. Akibatnya apa yang terjadi? Orang akan menganggap remeh masalah sholat, jum, sholat berjamaah. Mungkin mereka akan menganggap, ah sudahlah nanti saya sholat ikut berjamaah yang ke-10 saja. Maka dari itu, ya pendapat yang saya condong kepadanya adalah pendapat madhab Imam Syafi'i dalam hal ini. Dimakruhkan membuat jamaah yang kedua, kecuali ya di masjid tempat lalu lalang. Seperti di masjid tol yang memang tidak ada masjid tidak tidak ada imam ruatibnya atau di masjid ya sebagian perusahaan ada musolanya maka yang seperti ini kata para ulama tidak apa-apa Allah wala. nah Ya <clears throat> Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya Kita akan beralih ke pesan singkat Silahkan bagi Anda Bisa mengirimkan pesan singkat Anda di 0819896543. Kami bacakan pesan singkat dari Saudara Yerham di Palangkaraya Ustaz Assalamualaikum Ustaz, tentang amalan membaca Asmaul Husna tertentu apakah boleh dilakukan berulang-ulang kali di waktu-waktu tertentu dan apakah ada dalilnya Ustaz? Iya. Harus kita fahami terlebih dahulu tentang hadis Asmaul Husna. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Allah mempunyai 99 nama Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghitungnya, maka ia akan masuk surga. Penting untuk kita fahami kata-kata man ahsaha ini, ya. Siapa yang menghitungnya? Apa makna ihsa? Man ahsaha ini? Terjadi perselisihan para ulama tentang makna ihsa, man ahsaha ini. Imam Bukhari berkata man ahsaha ay man hafizaha. Artinya orang yang menghafalnya maka ia akan masuk surga. Sementara bagi sebagian ulama yang lain, ini pendapat Ibnu Qayyim, bahwa man ahsoha itu artinya bertingkat. Ya, dia ada empat martabat kata beliau. Martabat yang pertama yaitu berusaha untuk mengenal nama tersebut dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, kita berusaha untuk menghafalnya. Yang ketiga yaitu kita berusaha untuk memaknai dan mendalami maknanya. Dan yang keempat yaitu mengamalkan konsekuensinya. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Ya, Allah berfirman, al asmaul asmaul husna fad'uhu biha." Milik Allah lah nama-nama yang baik. Maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Dan doa dalam ayat tersebut mencakup dua makna. Doa ibadah dan doa masalah doa memohon. Maka ya penting untuk kita pahami bahwa Asmaul Husna itu untuk kita pelajari. Lalu kemudian menghidupkan amal konsekuensi daripada nama tersebut. Ketika kita memaknai makna Ar-Rahman, apa yang diinginkan dari memahami makna Ar-Rahman? Ya, akan menimbulkan berharap, menghidup menimbulkan rasa cinta, Iya, Kenapa? Karena ketika kita telah mengenal bagaimana rahmat Allah yang sangat luas sekali, maka akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> nah, inilah yang diinginkan dari Asmaul Husna. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada umatnya bahwa Asmaul Husna itu untuk berzikir tidak. Iya, Rasulullah tidak pernah mengajarkan Asmaul Husna dengan zikir subhanallah, Allah, Allah, Allah, Allah misalnya atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman atau Ar-Razak, Ar-Razak, Ar-Razak dan semacamnya. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang Rasulullah ajarkan dari zikir itu adalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwata illa billah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. Maka itu adalah nama-nama Allah Subhanahu apa zikir-zikir yang Rasulullah SAW ajarkan. Adapun nama Allah itu adalah untuk sudah kita sebutkan tadi, untuk kita pelajari. Kita cari dalilnya setiap nama, kita hafalkan, lalu kita maknai dia, kita memahami ya, menyelaminya. Lalu kemudian menimbulkan amal dari konsekuensi daripada nama tersebut. Maka yang seperti inilah yang Rasulullah mengatakan man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengesoknya maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Allahu a'lam. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan kami akan bacakan pertanyaan dari Abu Hanifah di Pangkalan Bun, Ustaz. Ustaz, Ana mengutip suatu ayat, sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu dengan rendah diri dan rasa takut. Pertanyaannya, lebih utamakah menyebut Allah dalam hati, Ustaz? Barakallah fiqh, syukuran. Iya. <clears throat> ayat tersebut juga harus melihat kepada dalil lain sangat tidak baik ketika kita menafsirkan suatu ayat tanpa melihat ayat lain dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kenapa? Karena ayat Al-Quran sering menafsirkan. Demikian pula Nabi pun telah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Jangan kita ambil satu ayat lalu pahami sendiri. Ini sebuah kesalahan fatal, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwasanya berzikir adalah amalan lisan Nabi bersabda, "La yazalu lisanuka من min dzikrillah." Senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan apa zikir adalah amalan lisan. Namun, ya, bukan hanya amalan lisan tapi juga hendaknya betul-betul dirasakan di hati. Ketika kita mengucapkan subhanallah dengan lisan kita, maka hati kita kita pun ya mengikutinya, mensucikannya. Ketika ucapkan Allahu Akbar, lisan kita berucap, hati kita pun mengagungkannya. Ya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, lisan kita berucap, hati kita pun membenarkannya. Ketika kita mengucapkan la haula la quwata illa billah, lisan kita berucap, hati kita pun bertawakal kepadanya. Ketika kita mengucapkan ya alhamdulillah hati kita berucap, hati kita hati, sementara hati kita bersyukur kepadanya. Nah, inilah ya yang diinginkan. Sehingga sinkron antara lisan dengan hati. Dan itulah yang disebut oleh Allah, rabbaka fi nafsik" dan berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu. Artinya betul-betul dirasakan oleh jiwa kita. Ya, diucapkan dengan lisan kita, dirasakan oleh hati kita sehingga kepada waktu itu zikir tersebut betul-betul memberikan kekuatan pada hati. Ya, Allah wa'ala. Nah. Ya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan kami akan bacakan kembali pertanyaan dari Army di Takengon, Ustaz. Apakah wajib seorang muadzin saat berdoa setelah adzan dikumandangkan, Ustaz? Ya. Ustaz Penting kita untuk memahami bahasa Arab. Karena dengan memahami bahasa Arab kita akan memahami tentang uh, bentuk ucapan Nabi SAW. Apakah bentuknya itu untuk khitobnya itu yang diajak bicaranya siapa, ya? Ini penting. Coba kita dengarkan Nabi mengatakan, "Idza sami'tumul muadzin yu'adzin, faqulu mithla ma muadzin, thumassallu sallu alaihi." Apabila kalian mendengar muadzin adzan, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersalawatlah. Lalu kemudian ucapkan doa tadi. Ya dalam suatu ayat sebarang siapa yang mansami an nida, siapa yang mendengarkan adzan. Lalu dia mengucapkan Allahumma rabbah hadhi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi maka akan halal syafaatku untuknya. Coba perhatikan bentuk hadis tersebut. Yang pertama tadi ya, Nabi mengatakan apabila kalian mendengar adzan, kalian ini siapa? Apakah masuk muadzin? Tidak. Ya, apabila kalian mendengar muadzin adzan, berarti ini khusus untuk para pendengar. Nabi juga bersabda man sami'an nida, siapa yang mendengarkan adzan?" lalu mengucapkan doa ini. Berarti untuk siapa? Buat pendengar. Adapun muadzin tidak pernah ada satupun riwayat yang menunjukkan setelah azan dia mengucapkan doa. Maka muadzin tidak disyariatkan apapun dari doa setelah azannya. Ya. Terlebih ya akhi muadzin itu sendiri sudah mendapatkan pahala besar. Ya, karena Nabi mengatakan bahwa muadzin itu ya semua yang mendengar adanya berupa jin, berupa manusia, berupa bebatuan, pepohonan, hewan, kelak pada hari kiamat mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula muadzin akan diampuni dosa-dosanya sejauh suaranya yang terdengar. Subhanallah. Ya. Maka muadzin sudah mendapatkan pahala besar. Maka dari itulah ya doa setelah adzan itu khusus untuk para pendengar saja. Sama sekali tidak untuk muadzin ya. Coba perhatikan bentuk daripada khitobnya buat siapa. Yang diajak bicara oleh Nabi di situ untuk siapa? Ternyata untuk para pendengar. Allah a'lam. Nah. nah, Ustaz, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya. Dan kami buka kembali silakan bagi Anda yang ingin bertanya bisa melalui line telepon di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak siapa ini di mana? Ini dengan Pak Isam di Sumatera Selatan. Pak Isam di Sumatera Selatan ya? Ya. ya. ya ini mau mempertanyakan tentang amalan ruh Pak Ustaz. Ya. Nah, apakah ada amalan khusus tentang ruh -hmm. uh, yang maksudnya ialah apakah ruh ini akan dihisap kelak? Oh, dihisap Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh apakah ada amalan ruh Ustaz dan apakah ruh itu akan dihisap kelak Ustaz? Iya. Pertama Bapak, semua amalan soleh adalah untuk keuntungan ruh kita dan juga untuk badan kita. Adapun roh, dia akan menjadi hidup ya dengan amalan soleh itu. Roh akan menjadi suci dan bening di saat ia berbanyak bertaubat kepada Allah dan istighfar kepadanya. Roh akan menjadi sempurna di saat ia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesehatan roh hati itu hakikatnya hakikatnya akan menyehatkan badan kita. Apakah roh akan dihisap? Pada hari kiamat Allah akan bangkitkan manusia dengan badannya dan rohnya secara sempurna. Maka akan dihisap. Ya, maka mereka yang diadab dalam neraka diadab roh dan badannya Kedua-duanya. Maka kalau Bapak bertanya kepada saya, apakah roh akan dihisap? Saya, saya katakan roh dan badan akan dihisap. Karena pada hari kiamat, ya, di mana roh dan badan itu akan bersatu kembali, dan ia menjadi ya sesuatu yang sempurna pada hari kiamat. Dan Allah akan menghisap setiap mukmin. Setiap manusia akan dihisap oleh Allah. Di sana ada yang dihisap dengan hisap yang mudah, dan di sana ada yang dihisap dengan hisap yang berat Ya Allah mahasibna hisaban yasira ya Allah. Ya hisab kami dengan hisab yang ringan ya Allah. Nah. Baik Ustaz, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Dan kami buka kembali silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Silahkan. Ya. Halo. Assalamualaikum. Kita coba kembali untuk mengajak Anda yang ingin bertanya via telepon, silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya Bapak, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya atau radionya. Halo. Iya, silakan Bapak. Iya, mau bertanya Pak. Dan Bapak siapa ini di mana? Bapak Imran di Silahkan Pak Imron. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Silahkan Pak Imron. Ustaz saya bertanya. Hmm. Saat kita dalam sholat, kita kan selalu digoda oleh setan. Hmm. Apakah ayat yang menerangkan? Iya. Celakalah bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Hmm. Itu aja Ustaz. Baik. Baik Pak Imron, ditunggu nasihat dan jawabannya. Ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fawailun lil musallin. Ya. Celaka bagi orang yang sholat. Alladzina hum fi sholat, alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Para ulama mengatakan ya, yang dimaksud dengan lalai dari sholatnya itu mereka yang tidak memperhatikan syaratnya, tidak memperhatikan rukunnya, mengakhir-akhirkan waktu sholat sampai keluar. Ya, dia sholat begitu cepatnya tidak ada tumak nina. Dia pun juga meremehkan sholat. Ya, maka yang seperti ini yang celaka. Walaupun dia sholat tapi dengan cara sholat seperti tadi, seakan-akan ia tidak butuh kepada sholat. Adapun ketika kita sudah berusaha ya melaksanakan sholat tapi terkadang kita nggak khusyuk terkadang kita tidak ya suka ingat kemana-mana. Selama kita betul-betul menjaga waktu-waktunya, menjaga rukunnya, syarat-syaratnya, dan kita terus berusaha untuk bisa khusyuk, insya Allah tidak termasuk pak ya di dalam ayat tersebut. Ya, karena masalah kekhusyuan itu ya dari pendapat ulama yang sahih bu, dia bukan perkara yang sifatnya rukun. Ya, dia adalah perkara yang sebuah keutamaan maka kalau kita sholatnya tidak khusyuk, tapi kita tetap tumak nina, kita tetap berusaha untuk menjaga, dan kita berusaha setiap kali tidak khusyuk, kita berusaha untuk khusyuk lagi. Seperti ini insya Allah tidak berpengaruh. Ya. Makanya <clears throat> Nabi SAW sendiri pernah tidak khusyuk dalam sholatnya. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya ya bahwa Nabi SAW pernah dihadiahi oleh seorang sahabat sebuah baju namun baju itu ada hiasan-hiasannya. Kemudian Rasulullah sholat memakai baju tersebut. Setelah selesai sholat, Rasulullah mencabut tirai baju tersebut. Lalu mengirimkan kembali kepada ya, yang memberikan hadiah dan mengatakan, ya e, tolong berikan baju yang lain saja. Karena hiasan-hiasannya tadi membuat aku lalai dalam sholatku. Artinya membuat aku tidak khusyuk dalam sholatku. Nah, seperti ini apakah Nabi menyebabkan mengulangi sholatnya? Tidak. Maka itu menunjukkan bahwa kekhusyuan itu adalah bukan perkara yang sifatnya rukun. Ya. Itu sebuah keutamaan. Namun kita berusaha semaksimal mungkin karena dengan semakin khusyuk semakin tinggi di mata Allah sholat kita. Semakin sempurna, semakin besar pahala kita. Ya, Allah wa'ala. Nah. nah, terima kasih atas jawabannya dan kita akan angkat kembali telepon yang selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Silahkan. Kami tunggu di 0218236543. Halo. Sudah masuk? Silahkan. Halo. Belum tersambungkan, maka kita akan beralih ke pesan singkat saat. Beberapa pertanyaan akan kami baca. Alhamdulillah. Ustaz apakah benar suatu saat nanti semua yang bernyawa akan Allah matikan hanya tinggal Allah saja dari Sapin di Riau. Silakan. Allah berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika Allah yang perintahkan malaikat Israfil, malaikat untuk meniup sangkakala maka hancurlah segala sesuatu kecuali yang Allah tidak izinkan untuk hancur seperti arasnya tidak akan hancur seperti surga dan neraka tidak akan hancur ya maka semuanya hancur kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak izinkan untuk hancur nah itu jadi ya ayat tersebut kullu syai'in halikun illa wajah segala sesuatu Allah binasakan, hancurkan kecuali wajahnya, kecuali dirinya. Itu harus ditafsirkan juga dengan ayat dan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan ternyata ketika di hari kiamat terjadi segala sesuatu hancur, ternyata ada yang tidak hancur. Itu arasnya, demikian pula apa namanya surga dan nerakanya. Allah Nah. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kami akan coba bacakan kembali dari pesan singkat. Pertanyaan dari saudara kita di Jayapura. Ustaz, kalau ada pimpinan di instansi tertentu, sholat fardunya di rumah dengan alasan mengimami istrinya, bagaimana hal ini, Ustaz? Hmm, ini terkadang menjadi sebuah alasan yeah. yang kita sebetulnya menutupi kemalasan kita. Ya. Sebab kalau kita ingin mendidik istri dan anak, didiklah sesuai dengan sunnah. Yaitu laki-laki ke masjid, wanita di rumah itu yang lebih utama. Walaupun wanita kalau pergi ke masjid pun tidak apa-apa. Maka jangan kita beralasan saya sholat di rumah bersama istri kok untuk mendidik mereka Sebab kalau semua keluarga berkata demikian, buat apa didirikan masjid? Buat apa Nabi SAW memberikan motivasi kepada umatnya untuk pergi ke masjid? Ya pahala-pahala yang besar yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis-hadisnya. Ya. Maka nah, dari itulah ya seseorang yang selalu beralasan berkata, saya jamaah bersama istri saya untuk mendidik istri saya. Kita katakan yang pertama didiklah istrimu sesuai sunnah. Nabi tidak pernah mendidik seperti itu istri-istrinya. Nabi tetap pergi ke masjid, demikian pula para sahabat pergi ke masjid. Ya, yang kedua bahwa cobalah kita pikirkan tentang bagaimana besarnya pahala yang akan kita dapatkan di saat kita pergi ke masjid. Ya, perjalanan langkah-langkah langkah kaki kita ke masjid mengangkat derajat, mengampuni dosa, belum lagi kita dalam masjid akan didoakan terus oleh para malaikat. Belum lagi ketika kita menunggu sholat, kita terus diberikan pahala sholat. Belum lagi sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Ya, banyak sekali ya apa namanya pahala-pahala yang dapat kita rasakan di saat kita sholat berjamaah di masjid. Maka tentu orang yang berjiwa akhirat dan berpedur mengharapkan pahala yang besar, dia tidak akan ridho hanya sebatas mendapat pahala yang kecil. Dia berusaha untuk mendapatkan pahala yang besar untuk pergi ke masjid. Ya mengharapkan tentunya sesuatu yang terbaik buat dirinya. Allahu Nah. Nah, Ustaz Barakallahu Fik, semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kami bacakan dari pesan singkat Saudara Toto di Jatinangor. Bertanya sebagai berikut, Ustaz. Ustaz, di tempat kami jika Ustadz telah membaca Al-Fatihah di akhir waladzalim selalu membaca Robik Firli kadang Robik Firlana apakah ini ada hadisnya dan bagaimana yang sebenarnya yang harus kita lakukan setelah membaca Al-Fatihah iya memang ada suatu riwayat yang menunjukkan kepada hal itu namun riwayatnya sama sekali tidak sahih bahkan sangat lemah ya bahkan sebagian mengatakan tidak ada asalnya maka itu perkara yang diada-adakan ya maka tidak disyariatkan hal seperti itu di dalam sholat kita karena untuk mengatakan bahwa sesuatu itu hukumnya sunnah harus ditetapkan oleh hadis yang sahih ya bukan hanya sebatas riwayat ada riwayat kalau ternyata riwayatnya sangat lemah maka itu tidak bisa dijadikan hujah hujah kita adalah hadis-hadis yang sahih yang bisa diterima tentunya Allahu a'lam Baik Ustaz, kita akan beralih kembali ke telepon. Silahkan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan menghubungi nomor kami dan sebutkan nama serta alamat Anda. Halo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Bapak siapa ini di mana? Dengan Lukman di Bogor. Bogor. Mukmin di Bogor. Silakan di agak diperbesar suaranya, Pak. Dengan Lukman di Bogor Barat. Ya, silakan Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lokman. Pak Ustaz mau tanya tentang yang 40 hari berturut-turut takbir dengan Apa itu? Eh, gimana kalau ada udur gitu? Udur? Ya, iya. Puasa hari? 40 hari bertakbir takbir bersama imam gitu. Oh, 40 hari bertakbir iya, iya. bersama imam. Kalau ada udur bagaimana tidak mengikuti itu? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, itu aja Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertama, Bapak, iya bahwa Nabi memang menganjurkan kita untuk apa namanya? Ya, menganjurkan kita untuk berusaha mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Nabi mengatakan siapa yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam 40 hari, kutibat lahu baroatan akan dituliskan untuknya dua kebebasan. Yang pertama kebebasan dari api neraka. Yang kedua kebebasan dari kemunafikan. Ya. Nah, dari itu Bapak <clears throat> ini menunjukkan ya bahwa Nabi memberikan kepada kita motivasi supaya kita disiplin. Tapi kalau kita punya udur, nah ini permasalahan lain ya kalau misalnya kita ada udur berusak berupa sakit atau kesibukan dan yang lainnya ya dimaafkan Nabi SAW sabda Allah tajawazali an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alai Allah memaafkan untuk umatku kesalahan yang tidak disengaja atau lupa atau yang dipaksa dan juga Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu Allah juga berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Demikian Pak. Allah. Nah, Ustaz, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi. Dan berikutnya kami angkat kembali telepon yang selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini di mana? Mohon maaf. Ibu Siti di Jakarta. Silakan Bu Siti pertanyaan yang menanyakan tentang zikir pagi petang yang lafaz Allah la ilaha wa wa rasul yang kalau pagi dibaca tujuh kali sudah dibaca tujuh kali mm-hmm. itu ada ustadz yang mengatakan itu hadisnya doef kemudian juga yang mengatakan hadisnya soheh itu bagaimana pak ustadz? boleh diamalkan atau tidak Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya pernah membahas apa mencari hadis tersebut, ya. Saya dapati ternyata uh, hadis itu insya Allah sahih ibu. Memang sanatnya maukuf. Akan tetapi dihukumi marfu insya Allah ibu. Ya. Adapun pendoifan Syekh al Albani terhadap hadis itu sebetulnya kalau saya lihat karena adanya satu lafad lain yang beliau doifkan. Adapun ucapan hasbi Allahnya itu diriwayatkan dari beberapa jalan dan bersifat maukuf, namun dia dihukumi marfu. Maka yang rojih, yang kuat Allah alam bahwa hadisnya sahih. Ya, Allah alam. Ya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan berikutnya kami Berikan kesempatan kembali silahkan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Silakan. Silakan, halo. Ya, kami himbau kembali silakan bagi Anda yang bertanya secara langsung bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan alamat dan juga kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Halo. Sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Nampaknya belum siap dan belum tersambung. Kami akan bacakan dari pesan singkat pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan dari Zailani Lok Sumawe Aceh yang bertanya, Ustadz, apakah nanti di akhirat ukuran manusia itu menjadi besar semua? Barakallah fiksat. Jawabnya betul. Hmm. Penduduk surga, kata Rasulullah SAW, dia akan tingginya sama dengan Nabi Adam. 60 hasta tingginya. 60 hasta itu sekitar eh, uh, 24 meter lebih ya. ya. Atau lebih dari itu. Sedangkan penduduk api neraka lebih besar lagi. Yang Disebutkan dalam satu riwayat yang sahih bahwa kusinya atau giginya penduk neraka itu sebesar gunung-gunung Uhud. Bayangkan, ya. Kenapa menjadi besar dan bengkak? Supaya lebih merasakan adab tentunya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari Abu so, eh, so, Allah <laughs> di Banyuwangi yang tidak menyebutkan Abu siapa yang bertanya Ustadz kalau kita bekerja jauh dari orang tua dan diberikan asrama bagaimana berbakti pada orang tua dan menuntut ilmu agama juga sekaligus Ustaz. Iya. Pertama antum pergi harus dengan seizin orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan tidak boleh pergi. Tapi kalau orang tua mengizinkan ya untuk antum pergi dan kemudian antum di asrama ya menuntut ilmu agama maka bersungguh-sungguhlah untuk menuntut ilmu tersebut ya kelak setelah antum kuat keilmuannya antum bisa melanjutkan kepada jenjang yang lebih tinggi dan ampun antum pulanglah ke kampung antum untuk berdakwah di sana ya sebagaimana Allah berfirman wa makanal mu'minuna liyanfiru yakafah dan tidaklah selayaknya kaum mukminin untuk pergi semuanya ke medan perang فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين wal قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون yahdharun hendaklah ada satu kelompok dari mereka yang betul-betul tafakuh di dalam agama ya agar apa agar kelak ia kembali kepada kaumnya dan memberikan peringatan kepada mereka agar mereka waspada maka ya kita berusaha kalau memang orang tua mengizinkan bersungguh-sungguhlah untuk terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang umat Islam ini di zaman ini sangat butuh kepada ilmu. Ya mencetak para alim ulama sangat kita butuhkan di zaman ini. Ya, maka kita jangan tergesa-gesa untuk memposisikan diri sebagai seorang ustadz tapi berusaha ya semaksimal mungkin untuk ya mendalami ilmu, ilmu, ilmu dan terus ilmu. Allahu alam semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Wa subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.